bisa ngumpul kembali di Majlis Ar-Rodoh Dalam sesi belajar tafsir InsyaAllah kita semua diberkati Sehingga bisa belajar dengan baik dan mengamalkan dengan baik Dan menyebar luaskannya dengan baik Dan insyaAllah manfaat dari apa yang kita pelajari malam hari ini Bisa abadi selama-lamanya dan mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah Ta'ala Amin Allahumma Amin Basmalah selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita ringkas pada episode sebelumnya ya. Dan nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim maknanya apa? Kita sudah pelajari pada episode sebelumnya. Sedikit kita kembali. Ar-Rahim, Allah yang Maha menyayangi. Yang Maha menyayangi artinya Allah yang Maha mampu memberikan rahmat Kemarin sudah kita bahas rahmat itu kalau kena pada seseorang, diberikan pada seseorang, maka orang itu berubah keadaannya dari dibenci menjadi disayangi, dari jauh menjadi dekat, dari berdosa menjadi teram terampuni, dari neraka menjadi sur, surga. Itu salah satu makna daripada rahmat kalau sudah kena atau masuk atau diperoleh sese, seseorang. Nah Allah punya sifat Ar-Rahim Allah yang maha memberikan rahmat menyayangi Ar-Rahim ini khusus Kalau Ar-Rahman itu sifatnya umum Artinya umum kemarin sudah kita jelaskan eh, Semuanya dapat yang muslim maupun yang non muslim Yang to'at maupun yang ber, bermaksiat Kemudian sifatnya Ar-Rahman sementara Gak permanen Gak permanen sementara kalau Ar-Rahim khusus. Jadi ini hanya diberikan kepada yang beriman dan dari yang beriman nanti ada yang khusus lagi yang betul-betul toh taat. Ya, eh, yang betul-betul taat. Kapan itu sifat uh, Allah Ar-Rahim ini di, diberikan? Nanti. Ya, setelah dunia ini ber, berakhir. Setelah dunia berakhir Allah akan berikan rahmat yang besar kepada hamba-hamba yang beriman kepadanya. Yang nggak beriman nggak dikasih. Yang beriman dikasih. Ini Ar-Rahim. Nah, gambarannya rahmat yang akan diberikan itu eh, seberapa besar nanti ya. Makanya kalau kita mengingat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka akan timbul banyak harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasannya rahmat yang ada di muka bumi ini dari nama Allah Ar-Rahman, ada rahmat di muka bumi ini atau di alam ini sehingga antara ibu dengan anak bisa saling mengasihi. Ya, seorang e, bapak mencintai anaknya, binatang juga tidak membunuh anaknya sendiri ya. Semua kasih sayang ada di alam ini itu merupakan hanya satu persen dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. satu persen dari rahmatnya Allah taala. Dan terus yang 99% di mana itu? Nah yang 99% nanti akan diberikan di akhirat Nah kalau satu persennya saja udah dapatnya seperti ini Kira-kira 99%-nya seperti apa Makanya Allah siapkan di akhirat Ya khusus buat kita semua ini ada satu penyebab rahmatnya Allah Taala yang besar yaitu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah udah siapkan Rasulullah SAW untuk membantu seluruh umatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudha. Kelak Allah Tuhanmu akan berikan kepadamu sesuatu yang buat engkau ridha. Dan suatu itu apa? Seluruh umatnya Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ringkasnya bismillahirrahmanirrahim. Kalau di di situ terus nanti enggak naik kelas gitu. Mandek ya, enggak nambah, nambah. Kita malam ini akan belajar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tapi kita belajar mungkin cuma Alhamdu Waktunya 45 menit Sudah jalan 7 menit Tinggal 38 menit insya Allah Memang majlis ini tidak saya buat panjang ya Yang panjang hari Jumat Rebu yang ringkas-ringkas saja Judulnya majlis Transit Ya majlis transit Tapi insya Allah transitnya barokah ya Ya, biasanya orang itu mengambil mengambil tenaga ketika transit. Ya, transit itu ambil ambil tenaga. Jadi alhamdu. Ya, arti alhamdu adalah pujian. Alhamdu itu artinya pujian. Dengan diawali alif lam, alif lam ha mim dal. Alhamdu. Fungsi dari alif lam di dalam kata alhamdu adalah lil istighraq. Lil istighraq arti lil istighraq artinya apa? Semua jenis pujian. Semua jenis pujian. Karena pujian itu jenisnya macam-macam. Ya. Misal ada orang cantik dipuji. Ada orang ganteng dipuji. Ada bangunan indah dipuji, ya kan? Ada orang soleh dipuji. Ini bentuk-bentuk pujian, termasuk pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dipuji, puji dan dipuja, puja karena akhlaknya, karena pribadinya, karena fisiknya, seluruh yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang membantu seorang, orang itu juga dipuji. Maka Allah Ta'ala mengingatkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jadi Alhamdulillah Apapun pujian Itu pada hakikatnya milik Allah dan untuk Allah Pada hakikatnya milik Allah dan untuk untuk Allah Apapun pujiannya Saat kita memuji ada orang yang ganteng Nah yang membuat dia ganteng siapa? Allah Sebetulnya kita lagi memuji Allah Bukan muji dia Memuji penciptanya. Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang pinter, yang buat dia pinter siapa? Allah Ta'ala. Maka kita harus mengembalikan pujian itu dalam hati kepada kepada Allah. Kamu pinter. Ya, niatnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepandaian padanya. Kalau kita lihat sebuah bangunan yang megah dan indah, yang membangun kita puji. Bagus bener nih pujian. Apa bangunanmu? Bagus bener. Sebetulnya itu hendaknya dikembalikan kepada kepada Allah di hati niat ya. Bersyukur pada Allah yang udah memberi manusia kemampuan untuk membangun tempat yang seperti seperti itu. Nah, kalau lupa, ya kalau lupa bahaya. Lupa alhamdulillah ini jadinya kufur. Contoh. Boleh ngasih contoh? Mas Edwin misalnya Dipuji-puji Kamu ganteng Win Masya Allah Ya dipuji-puji ganteng dia Terus dia melampung, Siapa dulu? Saya Ya saya pantas dibilang ganteng Memang saya ganteng Ini namanya lu lupa Nah ketika kita dipuji Kita dipuji Kamu ganteng Alhamdulillah kamu pinter? Alhamdulillah. Kamu berhasil ya? Alhamdulillah. Kamu yang bangun semua ini? Alhamdulillah. Jadi kita mengajak diri kita untuk ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya semua adalah milik Allah dan semua berasal dari dari Allah. Lah yang jadi masalah Gak ada yang bisa muji Allah dengan pujian yang sebenar-benar pujian. Kenapa? Karena seluruh aspek kehidupan itu dari Allah. Jadi kalau kita mau syukur sama Allah, muji Allah dari pagi sampai malam, sampai pagi sepanjang hidup, itu belum belum muji Allah. Contoh-contoh. Boleh ngasih contoh lagi? Ya coba Anda memuji Allah yang telah menciptakan mata. Satu itu aja. Ya Allah, hebat. Mata ini karyamu ini hebat ya Allah. Ya Allah, cuman kecil segitu gunung bisa masuk. Kecil segini gunung bisa bisa masuk. Uh, rembulan bisa bisa masuk. Dari yang kecil ini bisa bedakan warna begitu begitu banyak. Oh, yang kecil ini satu hari melek nggak kenal lelah. Yang nggak kenal lelah. Oh, ada sistemnya ya Allah. Ternyata dia kalau ada benda yang berbahaya otomatis bisa nutup sendiri. Itu kita muji Allah untuk satu mata ini. Kalau benar-benar mau memuji, nggak rampung gitu. Nggak selesai. Satu mata ini ya nggak selesai. Kalau betul muji itu. Makanya karena kita nggak sanggup muji, nggak sanggup muji dengan benar-benar pujian, Allah kasih Allah kasih kalimat pujian. Satu kalimat ini kamu sampaikan cukup mewakili semua bentuk pujian. Alhamdulillah. Satu ini cukup mewakili semua pujian. Cuman sayangnya kita ini sering meremehkan kalimat Alhamdulillah. Rasanya kok seperti biasa saja. Padahal umat Islam ini, umatnya Rasulullah SAW disebut ummatuhu alhamadun. Umatnya Rasulullah SAW menurut nabi-nabi terdahulu disampaikan umatnya Rasulullah adalah alhamadun. Umatnya adalah hamadun, ahli untuk mengucap alhamdulillah. Umatnya Rasulullah itu ahli mengucap. Alhamdulillah Yahmadunallah Dalam keadaan apapun bahagia maupun tidak bahagia Tertawa maupun nangis Enak gak enak Yang muncul selalu Alhamdulillah Itu ciri-ciri umatnya Rasulullah SAW Dikit-dikit Alhamdulillah Apapun yang terjadi Alhamdulillah Seperti Mbah Mubarid ditabrak Ngucap Alhamdulillah Alhamdulillah yang muncul sehingga nanti kelompok pertama yang masuk surga itu bukan ahli tahajud. Tuh ada hadis menyebutkan rombongan-rombongan orang masuk surga itu kan nanti dipanggil satu persatu. Rombongan A, rombongan B. Yang pertama kali dipanggil silahkan masuk surga. Bersama Nabi Muhammad SAW itu adalah siapa? Al-Hammadun. Orang-orang yang senantiasa muji Allah Ta'ala. Tahmid kepada Allah. Alhamdulillah. Ini kelompok yang pertama kali masuk surga. Makanya panji yang dipegang oleh Rasulullah SAW, bendera yang dipegang oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti di padang mahsyar bendera itu namanya liwaul hamad. Bendera hamad, bendera pu, pujian. Makanya ketika kanjeng Nabi SAW didatangi seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Minta agar Rasulullah SAW menolong mereka semua. Maka Rasul mengatakan, Ha analah. Ya, saya yang akan memintakan syafaat, pertolongan untuk kalian semua. Maka Rasul pun sujud kepada Allah Ta'ala Kemudian diberi ilham untuk apa? Untuk memuji-muji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan pujian yang belum pernah Allah berikan kepada siapapun Untuk muji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi sebetulnya yang ngasih kalimat pujian itu Allah Yang dipuji juga Allah Makanya muncul istilah Antal hamid wa antal mashkur Anta syakir wa antal masykur. Engkau yang bersyukur dan engkau yang disyukuri. Engkau sebetulnya yang memuji dan engkau yang dibu dipuji. Karena kalimatnya yang ngasih Allah, taufiknya yang ngasih Allah, yang dipuji juga juga Allah. Nah ini orang-orang yang biasa mengucap Alhamdulillah Itu nanti dipanggil mana? Orang-orang yang hidupnya dalam segala keadaan Alhamdulillah Apapun yang terjadi Alhamdulillah Itu nanti masuk surga kelompok nomor satu Selesai kelompok ini Maka dipanggil Mana yang tadajafa junubuhum anil madhaji? Orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur, yang ahli qiyamul lail, malam enggak pernah tidur ibadah mana? Silahkan masuk surga. Itu kelompok yang kedua. Ya kelompok yang yang kedua. Kalau dihitung itu mungkin kelihatan berat kelompok yang kedua ya. Kelompok pertama itu kelihatannya ringan. Siapa bilang kelihatannya ringan? Ya, hati syukur itu ringan atau susah? Hah? Nah dari hebatnya kalimat ini Allah ilhamkan orang awam Allah ilhamkan orang awam Kita-kita yang awam Itu kalau sakit ditanya Gimana keadaanmu? Alhamdulillah Muncul Alhamdulillah dulu Betul kan? Kamu punya duit atau enggak punya duit? Alhamdulillah seribu rupiah Jadi munculnya Alhamdulillah dulu Walaupun enggak enak Gimana kondisimu? Alhamdulillah ala kulihal Alhamdulillah dulu yang yang muncul. Eh, ini Alhamadun. Memang umatnya Rasulullah SAW dipanggil Hamadun. Karena betul. Dikit-dikit Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian nanti langkah kaki kita masuk surga pertama kali. Begitu masuk surga, itu ucapannya adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah parkir. Nyampe di surga. Mendarat landing di surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bangun tidur kita juga pertama kali lidah kita di, disunahkan, dianjurkan, didorong untuk mengucap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan Al-Qur'an itu suratul Fatihah juga disebut suratul hamad. Juga disebut suratul hamad. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala. Nah, bagaimana hubungan kita dengan alhamdulillah selama ini? Eh, coba bagaimana hubungan kita selama ini dengan alhamdulillah? Mudah tidak kita ucap Alhamdulillah dari hati? Atau ogah-ogahan? Atau bahkan nggak kepikir? Nah kalau kita membiasakan diri ucap Alhamdulillah Itu sebetulnya membangun hati yang selalu bersyukur dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang hidupnya selalu ucap Alhamdulillah Maka insya Allah stres itu nyingkir dari dirinya Pesimis nyingkir dari dirinya Kenapa? Selalu optimis karena orang yang bersyukur pasti ditambah sama Allah Subhanahu wa taala, membangun jiwa yang optimis, jiwa yang bersemangat, jiwa yang selalu melihat ke arah yang positif, melihat kebaikan. Karena hanya orang-orang yang lihat yang baik yang bisa bersyukur. Paham maksudnya? Kok bengong semua kenapa? Boleh ngasih contoh? Dah ini Edwin buat contoh nih. Nah, boleh Edwin ya? Ini Edwin kalau lihat Kan dia kena stroke ringan nih. Dia kena stroke ringan. Ini kalau lihat stroke-nya terus nggak bakal bisa pengajian, stres dia. Kapan saya sembuh? Kapan saya sembuh? Kapan saya sembuh? Pertanyaan saya, emangnya kamu sakit? Kan begitu. Emangnya kamu sakit? Iya, Beb. Saya kena stroke ringan. Ini sekarang nggak bisa jalan seperti dulu. Ya, nggak bisa jalan seperti dulu. Pertanyaan saya, bisa ngomong seperti dulu enggak? Bisa. Bisa mikir seperti dulu enggak? Bisa. Kalau lihat perempuan masih seperti dulu atau lebih? Ya kan? Kalau kalau lihat makanan nafsu atau gak nafsu? Ini ini pertanyaan gitu kan? Kemudian kalau apa namanya? sakit perutnya masih pengen ke belakang atau enggak gitu. Kalau ngantuk pengen tidur enggak gitu. Itu kan semua sebetulnya hal-hal yang normal loh. Hal-hal yang tidak sakit, yang tidak sakit. Kalau Edwin fokus sama tangannya yang enggak seperti dulu, kakinya yang enggak seperti dulu, maka dia termasuk orang yang kufur nikmah. Ya kufur ne, Dia tidak bisa melihat sisi yang positif positif tapi sisi yang kurang. Padahal dalam kurangnya itu setiap detik Allah menghapuskan dosanya kalau dia syukur. Ya kalau dia suruh syukur. Ini kasus Edwin, yang lain banyak ya toh. Jenengan misalnya punya duit sedikit utang banyak. Yang dipikir utangnya atau duitnya? Nah iya itu kurang syukur nanti. <laughs> kalau lihat sisi sisi yang dimiliki. Jadi orang syukur itu selalu melihat sisi yang dimi, dimiliki, sisi yang hilang gak dipikir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikit-dikit alhamdulillah, alhamdulillah. Nah karena melihat sisi yang sehat, nggak melihat sisi yang sakit, itu dia pegang apa namanya kipas, bakar gaharu, ya aldan, ya komat. Kenapa? Saya nggak sakit, saya sehat. Ada bagian kesehatan saya yang ber, berkurang. Saya lihat ada seorang yang kakinya putus. Kakinya putus. Juara renang nasional, penyandang cacat. Ya, saat ditanya dia gimana kamu apa namanya sekarang? Katanya, dulu waktu saya kakinya normal, saya belum pernah jadi juara. Tapi karena kakinya putus, saya jadi juara nasional. Penyandang, penyandang cacat. Karena cacat kan kakinya putus ya. Jadi dia melihat justru ini anugerah buat saya. Dengan kaki saya yang seperti ini, saya bisa bisa mengalahkan teman-teman saya yang kakinya juga saya seperti ini. Ini anugerah buat buat saya. Jadi dia lihat apa yang bisa dilakukan, bukan apa yang hilang. Ini yang selalu diajarkan sama Al-Fatihah, 17 rakaat kita suruh baca Fatihah itu untuk selalu mensyukuri apa yang kamu ada. Dan kalau kamu lihat apa yang ada dalam dirimu, gak ada yang kurang, gak ada yang buruk, semuanya dari Allah baik. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah ini kondisinya enak, gak enak tetap syukur. Enak syukur, gak enak juga syukur karena dia melihat al-fa'il huwallah. Yang melakukan ini semua pada dirinya adalah Allah dan dia meyakini tidak ada perlakuan Allah yang yang buruk. Semua baik. Kalau hidup bisa begitu enak enggak? Hah? Makanya latihannya 17 kali plus 33 habis sholat. Ya plus 33 habis sholat Suruh ngingetin terus Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Saya mau nanya nih Pernah kebayang nggak kalau ada orang mencuri barangnya Nabi Muhammad SAW? Jenengan dengar ada kiai sepuh, kiai kiai yang besar itu keramat motornya dicuri aja kaget kok ya. Kok iso ngono ya? Masa sih masuk motornya kiai dicuri? Nah, sekarang kalau misalnya motornya kan mobilnya Nabi Muhammad SAW dicuri, kira-kira bagaimana? Ayo, Kok pandangan gak enak semua kenapa ini? Kanjeng Nabi itu punya mobil. Iya, punya mo mobil. Nah, mobil zaman Nabi kan onta, gitu kan? Punya onta. Rasulullah SAW punya onta. Al-Jada'a banyak onta Rasulullah, di antaranya satu ini. Kalau salah namanya Al-Jada'a. Untanya Rasul ini suatu hari dicuri. Dicuri. Nekat nggak malengnya ini? Enggak tuh malengnya pinter. Karena tahu yang di, yang yang apa namanya? yang yang kemalingan manusianya lo, super lomo gitu kan ya. Ini malingnya adalah orang musyrik. Gak beriman kepada Allah dan gak beriman pada Rasulullah SAW bukan muslim. Di Madinah ontanya Rasulullah SAW dicuri, dibawa kabur keluar kota Madinah. Dan Rasul itu kan sayang sama apa namanya? Eh, sahabatnya. Termasuk onta ini kan yang yang menjadi kesayangannya Rasulullah karena Rasul sayang sama dia, dia sayang sama Rasulullah. Siapa sih yang dekat sama Rasulullah enggak sayang? Semuanya kan sayang. Jadi onta ini bisa sama Nabi, ontanya juga sedih gitu. Bukan Nabi ke dunia, ke benda, bukan. Ontanya se sedih. Maka Rasulullah SAW ber berkata, nanti kalau Allah kembalikan onta itu kepada saya, nanti kalau Allah kembalikan onta itu kepada saya, saya akan puji Allah dengan pujian yang luar biasa. Saya akan puji Allah dengan pujian yang luar biasa. Sahabat nanti-nanti, ontanya balik enggak ya? Kalau balik kira-kira Rasulullah nanti pujiannya apa? Nah, subhanallah. Belum pernah dengarkan kisah ini? Belum, makanya ngaji di sini biar dengar. Alhamdulillah. Saya cuma copy paste ceritanya Habib Umar bin Hafid ketika menafsirkan suratul Fatihah ketika bahas alhamdulillah. Nah, kemudian saya cari sumbernya rujukannya ada dalam kitab tafsir, tafsir Alusi di situ disebutkan ya. Mungkin ada yang nanya sumbernya mana Bib? Orang zaman sekarang ini kan rodok anu kepo ya. <laughs> kepo. Apa kepo itu apa itu? Anak-anak muda sekarang ini kan kepa, kepo, kepa, kepo. Saya kalau enggak belajar bahasa anak muda nanti diajak ngomong jadi kayak orang bego saya apa enggak paham gitu ya. Bodoh saya. Enggak mudeng apa-apa. Eh, ini ontanya Rasulullah dicuri. Ternyata pencuri ini adalah orang yang tinggal di desa di luar Madinah, orang Muslim. Subhanallah, di desa itu ada muslim. Ada mus muslim. Kan mobilnya Rasulullah siapa yang nggak kenal sih? Nah, mobil saya kenal nggak? Belum, belum. Nanti saya kenalkan. <laughs> ya. Ini mobilnya Rasulullah pada kenal kan? Ini ini mobilnya Rasulullah, ini ontanya Rasulullah. Yang muslimnya tahu, duh ini dia dia maling ontanya Rasulullah ini. Cuman repot ini, ini kalau ngambil terang-terangan ya, ngambil terang-terangan kan urusannya sama kawanan musyrikin kan. Maka dia tunggu sampai yang mencuri itu lengah. Ya, begitu yang mencuri lengah, maka unta itu dicuri oleh muslim ini. Maksudnya dicuri bukan dicuri, dia mau ngambil mengembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung ditunggangi lari ke kota Madinah. Begitu masuk Madinah, alhamdulillah akhirnya datang juga di tengah pertandingan. Ya. Lari masuk kota Madinah. Begitu masuk kota Madinah, sahabat senang semuanya. Ontanya Rasulullah kembali. Ontanya Rasulullah kembali. Begitu Rasulullah SAW melihat ontanya kembali, maka Rasul mengucapkan Rasul mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maka sahabat berkata pada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, bukankah engkau berjanji akan mengucapkan pujian pada Allah dengan pujian yang luar biasa? Maka Rasul bersabda, Alam akul, bukankah aku sudah mengucapkan Alhamdulillah? Bukankah aku sudah mengucapkan Alhamdulillah? Artinya apa? Kalimat Alhamdulillah ini ungkapan pujian yang paling pol yaitu itu. Itu yang paling luar luar biasa. Makanya kita jangan memandang remeh kalau kita mengucap alhamdulillah. Kalimat ini bobotnya luar luar biasa. Nah, sayang kita suka suka mau apa ya? Kurang mantep. Ada ndak ya pujian yang lain? Loh, Allah nyantumkan di Al-Qur'an. Allah sendiri yang ngomong alhamdulillah kok kita masih ngomong ada ndak yang yang lain. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala. Kalau kita lihat sahabatnya Rasulullah sallallahu Beliau-beliau itu punya zikir favorit. Nah, ini juga belum pernah dengar. Belum jenengan tuh ya begitu. Gaya dikit nggak apa-apa ya pemirsa kita. Kalau ngaji serius-serius terus jam segini kan hari Rebu habis hujan rintik-rintik ya perut kosong ini. Ini pada ngantuk nanti. Sahabatnya Rasulullah SAW punya zikir favorit. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu Beliau itu kalau ngomong gini yang ngomong dikit-dikit menyisipkan kalimat la ilaha illallah. Ngomong lagi la ilaha illallah. Ngomong lagi la ilaha illallah. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya zikir favoritnya adalah kalimat tahlil la ilaha illallah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apakah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq? radhiyallahu anhu beda. Sayyidina Umar ini dikit-dikit Allahu Akbar Umar. Ini Umar <laughs> radhiyallahu anhu. Kalau lewat di satu gang setan ngungsi. Ya setan ngungsi. Jadi lewat di satu lorong setan pamitan. Kawan-kawan, ayo kita pindah ke lorong yang lain. Ada Umar di situ, Umar lewat. Lausalaka salaka Umaru fajjan, la salaka syaitanu fajjan akhar. Atau kama qala Seandainya Umar itu lewat di satu lorong, maka setan akan pindah ke lorong yang yang lain. Ini Rasul yang bilang ya, sallallahu Nah, sehingga Umar dikit-dikit ngucapnya Allahu akbar. Jadi ngobrol gitu, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menantunya Rasulullah SAW dua kali jadi menantunya Rasulullah, dinikahkan dengan dua putrinya Nabi Muhammad SAW. Meninggal ganti yang satunya ya. Dua-dua dinikahkan kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ini zikir favoritnya apa? Subhanallah. Subhanallah. Ini khulafaur rasyidin ya, indah ya. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Dikit-dikit subhanallah. Jadi suasana hatinya itu begitu, subhanallah. Subhanallah itu kalimat tasbih. Kalimat tasbih ini diucapkan untuk menyatakan kekaguman pada sesuatu. Jangan salah tafsir tuh. Kadang pernah beredar di WA ini buat orang bingung. Kata kalau lihat yang mengagumkan jangan mengucap subhanallah, mengucap masyaallah. Enggak, lihat yang mengagumkan yang mengucap subha, subhanallah. Memang kalimat ini untuk untuk mengagungkan Allah atas ciptaan Allah yang luar biasa kita ucapkan subhanallah. Nah itu kalau ada Masya Allah itu apa? Masya Allah itu kalau kita melihat sesuatu, benda atau anak ya Agar tidak kena mata, agar tidak kena mata Mata itu apa? Mata kita ini atau mata manusia kalau melihat benda tertentu Dengan kekuatan hatinya bisa menyebabkan benda itu rusak atau yang dia jadi sakit Dalam bahasa Arab namanya Ain ya, Penyakit mata itu hak ya, Penyakit mata itu betul-betul ada melihat gantengnya. Lah yang lihat nih orangnya matanya kuat, itu yang dilihat bisa langsung sakit itu. Bisa langsung sakit. Pernah itu ada eh, apa namanya? Orang yang matanya kuat, ya, dan ada orang yang jual on onta, yang jual onta. Ini yang jual onta lagi bawa onta. Lihat ontanya itu bagusnya luar biasa. Lah yang lihat ini orang yang matanya kuat, begitu dilihat, bagus, blek langsung geblak ontanya. Ya untung udah disiapkan di situ pakar untuk nambani loro moto ini. Ada pakarnya ini, didoain gitu nanti sem sembuh. Oh, jenengan kasih pil model apapun nggak sembuh itu. nggak sembuh itu karena ain itu kuat. Ya, banyak kasus kan dibawa ke dokter, dicek normal semua. Ya semua nur normal. Panasnya nggak turun, nggak ada penyebabnya. Normal dicek DB ya tidak. Semua unsur tubuhnya normal. Bingung ini bapaknya, ini kenapa anak saya? Ingat-ingat ada yang muji nggak tadi? Ada. Oh ya, kena mata dia. Ya, mintakan doa saja sama orang yang soleh. Dimintakan doa orang soleh air putih satu gelas, belum diminum habis sembuh langsung. Eh, langsung sem sembuh. Karena penyakit itu beda-beda. Ada yang karena kekuatan apa namanya hati sese seseorang. Nah makanya kita diajarkan Nabi SAW kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, ya, atau ada orang yang mengagumi kita, maka segera suruh mengucapkan Masya Allah. mengucapkan Masya Allah. Masya Allah. Atau disolawatin. Biar apa? Pengaruh matanya itu tidak menjadi bu buruk. Nah, ini berkaitan lihat orang ganteng, orang cantik, mobil bagus, motor ini ya. Tapi kok ciptaannya Allah Ta'ala secara umum maka ucapannya adalah Subhan, Subhanallah. Gunung, jangan Masya Allah. Gunung indah, Subhanallah. Kemudian lihat laut yang membiru, Subhanallah lihat beningnya sungai gitu ya sampai seperti seperti tidak napak di sungai itu kita ucap subhanallah ini keindahan yang luar luar biasa makanya Allah katakan ketika Rasulullah Mi'raj Isra dan Mi'raj itu subhanalladzi ya tasbih Allah sendiri bertasbih karena itu perjalanan yang sangat menga mengagumkan nah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikit-dikit subhanallah subhanallah Nah, bagaimana dengan khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Sayyidina Ali kalau ngomong dikit-dikit alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau kita niru yang pertama ya enggak. Niru yang kedua ya enggak. Niru yang ketiga ya enggak, niru yang keempat ya enggak. Yang itu apa? Dikit-dikit edan. Edan. Gile bener. Puyeng-puyeng, mumet aku, mumet aku, mumet. Pusing-pusing, stres, stres. Jadi kalimat hariannya stres, mumet, edan, puyeng. <laughs> Gila bener ini. kita-kita ini. Beda ini dengan uh, eh, Khulafaur Rasyidin. Punya zikir favorit lah kita punyanya apa nih kalimat favoritnya? Ini harus diteliti ya. Apa kalimat favoritnya? Kalau belum punya ya malam ini mulai biasakan. Ya udahlah, pilih salah satu. Nah ini karena kita lagi bahas alhamdulillah, ya kita ajarkan dikit-dikit ngucap alhamdulillah. Satu orang yang betul-betul saya temui dari kalangan ulama yang apa namanya? megang kalimat ini di Solo ya. Di tempat lain saya belum ketemu. Di Solo itu Mbah Mubarid. Ya, Mbah Mubarid, tahu panggilannya Mbah Barid. Itu dikit-dikit tidak ada berapa menit langsung alhamdulillah sama tangannya itu nepuk ke, ke paha atau nepuk ke orang di depannya alhamdulillah. Jadi ngomong dikit-dikit Alhamdulillah dan dari hati dia Alhamdulillah menggerakkan yang dengar juga yang dengar jadi ter tergerak pernah kan cerita sering saya sampaikan tadi di awal juga beliau ditabrak motor naik sepeda kayu beliau bangun ya yang nabrak masih tergelitak dihampiri, dipegang tangannya, ditanya, "Nak, kamu dari rumah niat nabrak saya atau tidak?" "Enggak, Pak." "Ya, enggak niat, Bah." itu kayak enggak niat nabrak." Sama, saya dari rumah juga tidak niat minta ditabrak seseorang. Terus alhamdulillah, ayo mulai. <laughs> Alhamdulillah, ayo kita pulang, lanjutkan per perjalanan. Nah, ini mengakar di diri Mbah Mubarid. Nah, ini contoh. Nah, kalau kita apa yang keluar? Ini Alhamdulillah. Kadang disuruh ucap alhamdulillah aja berat. Ayo bilang alhamdulillah. Ya iya nanti dulu. Alhamdulillah, ayo ngomong. Ya ndak ada alhamdulillah, alhamdulillah. Lo, aku udah alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo eh, ucap alhamdulillah kamu. Ya, kamu belajar ngucap alhamdulillah. Nah, terus gimana rasanya alhamdulillah itu biar betul-betul apa namanya terasa? Ya mudah-mudahan jenengan enggak ngalami. Misal begini. Boleh ya? Biasanya kemarin udah bismillah dari hati kalau jembatannya apa dari kayu satu batang terus kita naik motor di situ licin selamat ucap apa mau berangkat ucap bis bismillah nanti kalau selamat ucapnya apa alhamdulillah gitu kan misal begini anda naik kapal naik kapal di tengah laut tiba-tiba ada badai badai yang luar biasa kapal wuh terumbang ambing kodenya bahkan udah teriak ya Tuhan, ya Allah, tolong. Udah. Ini nahkoda udah nggak pakai ilmu lagi dia, udah pakai zikir. Udah puyeng hadapi badai seperti itu. Ya, udah puyeng. Terus berapa menit kemudian badai reda. Kalimatnya apa? Alhamdulillah. Sampai di tepi pantai ngucap apa? Alhamdulillah. Itu alhamdulillahnya sama enggak habis sholat sama yang tadi? Beda kan? Contoh lagi, Anda makan sesuatu kemudian nyangkut di sini. Diminumi tetap nyangkut. Ya. Akhirnya pergi ke THT. Sama dokter THT suruh mangap. Terus dia pakai pipet tuh, dimasukkan itu, diambil. Ternyata kangkung temangsang. <laughs> Bener nih pernah yang ada nih paman saya ini, kangkung tuh nempel di apa namanya? Ini gara-gara makan pecel batangnya kangkung tuh nempel. Itu harus ke THT. Pecelnya berapa tapi THT-nya berapa gitu ya. <laughs> Itu begitu keluar set Ucapnya apa? Alhamdulillah. Lah apa nunggu dibegitukan dulu baru alhamdulillah? Pertanyaan, apa nunggu di dibuat gak enak baru alhamdulillah. Nah ini kita disuruh belajar merasakan, merasakan alhamdulillah. Makanya dilatih 17 kali minimal kan dalam sholat 17 rokaat setiap rokaat suratul Fatihah. Bangun tidur. Bangun tidur pernah tidak jenengan mohon maaf uh, Anda mengalami yang namanya ketindihan? Pernah? Bahasa Indonesia ketindihan apa? Susah saya mau nerangkan sama pemirsa ini. Ini orang Jawa ketindian gitu ya. Itu istilah ketindian itu istilah orang yang ketika tidur kemudian tiba-tiba di dalam tidurnya itu dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun, tapi dia bisa mendengar dan bisa melihat. Ya kan tindian tuh. Nah, bisa mendengar dan bisa meli melihat. Aneh bisa lihat, bisa dengar. Tidur. Bukan mimpi loh ya. Sadar itu, sadar, bisa dengar, bisa li lihat tapi nggak bisa gerak, mau ngomong nggak keluar. Itu rasanya gimana kira-kira? Susah gitu. Susah was-was. Saya pernah ngalami itu. Jadi menjelang subuh ya, menjelang subuh waktu saya masih SMA kalau nggak salah. Ya, menjelang subuh tiba-tiba ada suara di telinga saya itu puluhan ribu atau ratusan ribu derap kaki udah mandek. Dari telinga, blek, berhenti. Begitu berhenti, ya, badan saya saya gerakkan nggak bisa. Lihat jam tahu setengah empat. Ini mata merem bisa lihat jam, keramat toh. <laughs> ya, mata terpejam bisa lihat jam, jam setengah empat. Dan bisa lihat sekitarnya apa bisa lihat. Makanya untuk melihat itu nggak dibutuhkan mata. Merem tuh ya bisa lihat kalau artinya melek. Nah, kadang kalau tidur kan hatinya melek, matanya me merem kalau tidur. Kalau melek, hatinya merem, motornya ya merem. Nah, ini bisa lihat sekitar. Udah, nggak bisa gerak. Saya coba ngomong nggak bisa ngomong. Ini apalagi ini ya. Wong pengen bangun nggak bisa bangun kan ya. Pengen melek nggak bisa melek. Nah, untung tuh ada ada bisikan di di telinga itu. Ya. Udah pasrah saja Dikir Alhamdulillah ketindiannya masih dikir loh saya Coba kalau jenengan Gaya ya Jadi Dikir ya. Pelan-pelan di hati dirasakan dikir tuh Allah Artinya itu aja ucap Allah itu Allah. Begitu ucap Allah lepas dengan sendirinya dia. Terus bisa melek. Nah, begitu bisa melek, alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu dari dari dalam alhamdulillah. Anda pernah enggak mimpi mati? Nah, mimpi mati, terus bangun tidur gitu. Ngucap apa? Alhamdulillah. Lah tadi pagi jenengan tidur tuh mati atau nggak mati? Mati. Lah bisa melek ngucap ada alhamdulillah. Enggak kan? Kalau tahu ucap ya biasa. Alhamdulillahilladzi ayyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Biasa, enggak ada rasanya, enggak ada rasanya. Nah ini maksudnya alhamdulillah itu ya dirasa no, melek moto. Alhamdulillah, <laughs> urip. Hidup alhamdulillah saya hidup ini. Ini syukur betul sama Allah. Alhamdulillah bisa gerak. Alhamdulillah bisa begini. Alhamdulillah bisa begini. Ini kan nikmatnya luar luar biasa. Nah, itu yang namanya uh, muji Allah Subhanahu wa taala, tahmid. Nanti Insya Allah rebu berikutnya kita bahas lagi. Saya udah bicara 45 menit, nggak usah panjang-panjang ya. Namanya juga majelis transit. Jadi Allah kita yang mau ke tempat Habib saya lanjutkan tempat Habib saya ya. Yang mau istirahat di sini dulu silakan istirahat di sini dulu. Pemirsa, intinya itu. Kemudian sekali lagi saya menghimbau kepada umat Islam dimanapun berada, ya pokoknya yang mau demo hari Jumat ya silahkan deh demo, yang nggak demo ya silahkan sholat, zikir, doa, doakan bangsa ini. Biar yang demo tidak disusupi yang aneh, aneh, ya kemudian bisa damai, kemudian polisi juga oleh Allah Taala diberi perlindungan, ya sehingga tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian bangsa ini selamat gitu ya. Yang demo mendapatkan yang diinginkan, kemudian pemerintah juga tidak mendapatkan e, kerepotan ya. Tidak mendapatkan kerepotan, e, semuanya mendapatkan kebaikan, negeri ini aman, sentosa, tentram ya. Dan jangan mengeluarkan ucapan-ucapan sumbang yang justru mengadu domba antara mus, muslim dan naudzubillah min dzalik kalau sampai mecah belah bangsa ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Pokoknya saya Novel bin Muhammad Idrus tidak pernah melarang orang yang berdemo selama sesuai dengan ketentuan dan teman-teman saya yang berdemo di Jakarta itu teman-teman saya itu ada Habib Rizik Sihab yang sangat saya cintai kemudian ada Ustadz Arifin Ilham ada Ustadz uh, Abdullah Kimnastiar Akim ya banyak para ustadz besar tuh yang yang akan demo hari Jumat besok teman-teman kita harus kita doakan biar selamat semua ya biar semua selah, selamat nah, kemudian juga polisi yang yang jaga itu banyak murid-murid kita juga kan muridnya ulama, muridnya kiai, ya muridnya para ustadz, mereka juga orang-orang yang bahkan tadi ada disiapkan polisi bersorban ya, pakai apa namanya selendang putih. ini. Saudara-saudara kita semua doakan semuanya selamat, polisinya selamat, yang demo selamat ya.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 saya ketindian ingatnya enggak zikir itu jadinya apa itu bablas <laughs> ya jadinya bisa mbak bablas naudzubillah min dalik makanya kita suruh kumpul sama ahli zikir walaupun kita itu belum ahli zikir insyaallah nanti ketika kondisi tertentu diingatkan untuk zikir Oh, kita belum banyak zikir, tapi kondisi tertentu nanti akan diingatkan untuk zikir. Berkat kumpulan kita tuh, berkat kumpulan kita. Bukan kita yang sudah ahli zikir, bukan. Tapi karena kita kumpul sama ahli zikir, maka nanti di saat-saat genting diingatkannya untuk zikir. Ya. Dan semoga nanti ketika sakaratul maut itu ingatan yang muncul sehingga husnul khotimah. amin Allahumma amin terima kasih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh